Maksudnya tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul kita saksikan hari ini. Sebab sabda-sabda beliau menjadi kenyataan disebutkan oleh beliau uh, <clears throat> Syekh Utsaimin rahimahullah di antaranya tentang dua kansun yang dari Kisra dan dari Kaisar emas dan perak kemudian dikabulkannya dua doa beliau ditolak yang satu. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian apabila pedang sudah diangkat di tengah-tengah umat ini, maka tidak pernah diletakkan selama-lamanya. Artinya, terus ada peperangan sesama muslim sepanjang zaman sampai hari ini kita saksikan sesama muslim hari ini saling berperang, saling menjatuhkan, saling berebut pengaruh. Ini bagian dari doa Nabi yang tidak terkabulkan. Ya. Yeah. Kemudian ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim wasabyi ba'dihim ba'dha. Satu sama lain saling membinasakan, saling menawan, ini pun terjadi. Wa minha khawfuhu ala ummatihi al a'immatil mudillin. Kemudian beliau mengkhawatirkan terhadap umat ini adanya pemimpin-pemimpin yang sesat. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin al imam jam'u imam. Jama' dari imam. Wal imam huwa man yuktada bih. Imam adalah seseorang yang diikuti. Maka imam salat wajib diikuti walaupun salah maksudnya kelupa, ya lupa tidak tahiyat awal sudah sampai atas wajib diikuti ketika membaca subhanallah imam tidak sadar atau tidak mendengar wajib diikuti ya kalau salah bid'ah tentu tidak man yuktada bihi yaitu orang yang diikuti ditauladani imma li ilmihi wa imma li sultatihi wa imma li ibadatihi. Ada kalanya dia diikuti, dicontoh karena ilmunya. Disebut imam. Maka disebut Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i. Apakah mereka ini pemimpin? Bukan. Bukan pemimpin. Tapi disebut imam. Karena apa? karena ilmunya. Diikuti karena ilmunya. Gitu. Wa imma li atau ada kalanya karena kekuasaannya. Ya, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana Harun Ar-Rasyid, sebagaimana khalifah-khalifah, pemimpin sampai pemimpin kita hari ini. Imam diikuti karena kekuasaannya. Jika dia memerintahkan sesuatu kepada kita, wajib kita taati. Apabila hal tersebut mubah, bukan haram. Apabila imam itu melarang kita melakukan sesuatu, wajib kita jauhi. Apabila sesuatu itu tidak wajib. Ya. Oleh karena itu Usman bin Affan me, mentaati perintah Umar untuk menceraikan istrinya yang Nasrani. Ya. Karena ini kan tidak haram. Ya. E, bukan Umar mengharamkan yang halal, bukan. Jelas itu halal, beliau tahu. Tetapi pertimbangan lain. Dan perintah secara kepemimpinan, bukan perintah secara ilmu bahwa ini wajib, bahwa ini haram, bukan. Wa imma li ibadatihi, ada kalanya karena ibadahnya. Berilmu tidak, punya kekuasaan tidak, tapi ahli ibadah. Ah, ini pun kadang-kadang diikuti, walaupun tidak sebesar yang dua tadi. Di beberapa daerah, ada orang jarang bicara, bicara juga tidak fasih. Ya, yeah khutbah juga nggak pernah jarang sekali. Tetapi ahli ibadah, ahli saum sunnah, ahli salat sunnah, eh, tawadu, berakhlak bagus, maka diikuti oleh masyarakat sekitar. Setidaknya keluarganya, tetangganya mengikuti. Ya. Nah, ini pun secara uh, tidak langsung disebut pemimpin. Wa minha di antara yang lain ikhbaruhu biduhuri al-mutanabbi'in fi hadhihi ummah Beliau mengkabarkan bahwa akan muncul orang-orang yang al-mutanabbi'in yang dimaksud mengaku sebagai nabi <clears throat> di tengah-tengah umat ini. Wa annahum salasun jumlahnya adalah 30. Jumlahnya 30. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, hadzal hasru bi 30 la ya'ni al-inhisar al mutanabbiin bidzalik. Pembatasan 30 ini bukan pembatasan secara jumlah. Annahum aktsaru min dzalik karena uh, ternyata lebih dari 30. Ya. Beliau hitung lebih dari 30, itu zaman beliau Ibnu Hajar. Ya. Zaman Ibnu Hajar belum ada Mirza Ghulam Ahmad. Belum ada siapa itu? Musadek. Belum ada orang-orang lain yang mengaku sebagai nabi. Ya. Itu kata beliau sudah lebih dari 30. Oleh karena itu, beliau berpendapat bukan pembatas. Sebagaimana Nabi mengatakan tiga hari tiga malam, ini bukan pembatas. Sebagaimana uh, beberapa lafaz yang bukan pembatas. Beda seperti tujuh langit, eh, itu pembatas, memang tujuh. Tidak delapan, tidak sembilan. Tawaf tujuh kali, itu memang pembatas. Bahwa tawaf memang tujuh, tidak delapan, tidak sembilan. Adapun seperti eh, safar tiga hari tiga malam, ini bukan pembatas. Ya. Artinya walaupun satu hari satu malam tetap harus bersama mahram. Ya. Ada beberapa bilangan yang merupakan pembatas, ada yang merupakan tidak. Seperti uh, seribu bulan. Sebagian aimah mengatakan ini bukan pembatas, menunjukkan yang sangat banyak sekali. Nah, di sini menurut Ibnu Hajar bukan pembatas. Ya, artinya lebih. Karena tidak mungkin kita mengatakan Rasulullah keliru. Mengatakan 30 ternyata lebih. Ya. Kultu, aku katakan, kata Syekh Utsaimin, fayakunu zikru salasin libayanil haddil adna. Bilangan 30 itu batasan terendah. Gitu. Artinya sekurang-kurangnya ada 30. Ya. Seperti bahasa kita sekurang-kurangnya ada 30. Batasan terendah. Tidak mungkin kurang dari 30 ay annahum la yankusuna an zalikal adad tidak mungkin jumlah mereka kurang dari jumlah tersebut 30. Wa inna ma adalna an zahiril lafzi lil amril waqi' kita uh, gabungkan antara zahir lafaz dengan sesuatu yang terjadi. Karena apa? Karena tentu kita tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi, sementara yang terjadi kenyataan seperti itu maka dengan e, dijamakkan akhirnya difahami seperti ini. Ya. Kita tidak seperti kaum Zohiriyah yang betul-betul Zohiriyah jika berbeda dengan lafaz langsung ditolak, tidak. Ya. وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد fi masailil bab ma'annahu sarihun fil hadith. Ini kata beliau wallahu alam merupakan rahasia. Kenapa sang muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebut bilangan? Nah, di dalam babnya, di dalam judul babnya tidak menyebut bilangan. Beliau hanya menyebut munculnya orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi. Tidak menyebut munculnya 30 orang yang akan mengaku sebagai nabi. Ya. Ma'annahu sarihun fil hadith, padahal jumlah 30 itu jelas. Jelas. Tegas di dalam hadith. Tetapi beliau tidak menyebutkan, ya. Ah, kata beliau, mungkin ini rahasia kenapa uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebut 30. Berarti dimungkinkan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sependapat dengan Ibnu Hajar rahimahullah bahwa 30 itu bukan pembatas. Ya. Sekurang-kurangnya. Qala Syekh rahimahullah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ma'a anna kulla wahidatin minha ab'adu ma yakunu fil uqul uh, padahal uh, salah sa satu dari 30 itu yang sem semuanya dari 30 orang itu satu persatu jauh dari apa yang bisa dinalar oleh akal artinya tidak masuk akal seorang contoh di kita ya, seorang musadek ya, yang bahasa Arab saja tidak tahu, yang tidak belajar ilmu agama mengaku sebagai nabi. Nah, ini maksudnya. Jauh dari akal kita. Seorang Mirza Gulam Ahmad yang mengatakan bahwa aku dijodohkan dengan si fulanah ini oleh Allah. Ya. Yeah. Niru-niru Nabi Muhammad wasallam uh, yang beliau diperintahkan untuk menikahi Aisyah ya dinikahkan langsung oleh Allah dari atas aras dengan Zainab ya Aisyah Mirza ini mengatakan aku dinikahkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan si fulanah ini si fulanahnya nggak mau ya si fulanahnya ini nggak mau Ya. Ada seorang nabi ngelamar ditolak, ya. Akhirnya nikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain. Ini si nabi palsu ini mengatakan nanti akan cerai. Ya. Nanti dia akan cerai dan akan nikah dengan saya. Ya, jadi nggak putus asa, jandanya pun dikejar. Ya. Ini si nabi palsu ini. Ternyata tidak kejadian. Ya. Dua nubuahnya, ya, tanda kutip ya, tidak uh, menjadi kenyataan. Omong kosong. Ini kan jauh dari akal. Bagaimana mengaku sebagai nabi dan dipercaya dan diikuti sampai di negeri kita ini, ya, entah berapa ribu yang mengikuti kesesatan ini, dan tentu mereka tidak merasa sesat. Ya. Dan dibela, diberi hak. Ya. Karena menurut faham demokrasi HAM memang harus diberi hak. Ini maksud beliau, ma'anna kulli ma'anna kulla wahidat wahidatin minha ab'adu ma yakunu fil uqul. Seluruh orang yang mengaku sebagai nabi itu jauh dari akal sehat. Ya. Seorang seperti Umar misalnya atau Abu Bakar misalnya atau Imam Syafi'i misalnya mengaku sebagai nabi sesat. Sesat. Apalagi ini jauh sekali. Jauh sekali secara keilmuan dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi Abu Bakar, Umar. Mengaku sebagai nabi. Ya, 13. hasrul khawfi ala ummatihi minal a'immatil mudillin. Beliau membatasi kekhawatiran beliau terhadap umat ini dari pemimpin-pemimpin yang sesat. Dibatasi oleh beliau. Artinya beliau tidak takut umat ini miskin, umat ini oh, menderita, umat ini tertimpa. Enggak yang ditakuti oleh beliau terhadap umat ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat. Ya. Kenapa? Wa wajhu hadzal hasri anna al-a'immata salasatu aqsam. Dari pembatasan ini menunjukkan bahwa imam-imam itu ada tiga jenis. Tiga rupa sebagaimana yang di awal tadi umara wa ulama wa ubbad. Para pemimpin yang punya kekuasaan, penguasa, ulama, ahli ilmu, ubbad, para ahli ibadah. Tiga-tiganya dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bisa menyebabkan kesesatan umat ini. Kita lihat berapa ribu orang yang sesat di zaman khalifah al-ma'mu. Al-ma'mu. Karena menyokong orang-orang falasifah, orang-orang ahlul kalam, tentu orang-orang awam terfitnah. Itu jelas. Ya. Kemudian ulama. Ulama di mata manusia tentunya. Tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Maturidiyah, tokoh-tokoh Asyariyah. Tentu orang awam mengikuti. Nah, kemudian yang terakhir, ubad. Para ahli ibadah. Ini pun bisa menyesatkan. Ya. Fahum alladhina yukhsha min idlalihim liannahum matbu'un. Beliau mengkhawatirkan orang-orang ini, tiga jenis manusia ini, kesesatan mereka, karena apa? Mereka diikuti. Yang namanya penguasa diikuti, yang namanya ulama diikuti. Ulama manapun kan? Ulama Mu'tazilah ada yang mengikuti, ulama Jahmiyah ada yang mengikuti. Begitu juga ahli ibadah. Fal umara'u lahum as-sultatu wat-tanfidh. Khusus bagi para umara, para penguasa, mereka punya kekuasaan. Melaksanakan ini, melaksanakan itu kan hak dia. At-tanfidh Wal ulama lahum at-taujihu wal irsad. Adapun para ulama punya ilmu, memberikan petunjuk, memberikan perintah, berceramah, begini begitu, ah, tentu diikuti. Kalau baik umat ini ikut baik, kalau buruk umat ini ikut buruk. Wal ubad lahum taghrirun nasi wa khudda'ihim bi ahwalihim. Begitu juga para ahli ibadah mereka banyak di antara mereka yang menipu manusia. Manusia tertipu oleh ahli ibadah. Ibadah yang bid'ah, ibadah yang tidak sesuai sunnah Nabi diikuti. Karena di mata manusia dia ahli ibadah. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Selalu kiamulail, semua orang tahu. Dengan tanda-tandanya selalu baca Al-Quran. Ya, walaupun dia tidak bicara apa-apa, tapi dia diikuti. Dia melakukan sholat nisfu Sa'ban misalnya diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Bid'ah ada yang mengikuti, dia melaksanakan sunnah juga ada yang mengikuti. Fahaulai yuta'una wa yuktada bihim. Maka orang-orang seperti itu ditaati, dicontoh. Fayukhafu alal ummati minhum. Maka dikhawatirkan umat ini menjadi sesat gara-gara tiga jenis manusia tadi. Liannahum idza kanu mudillin dalla bihim katsirun minan nas. Jika tiga jenis manusia ini sesat, maka banyak manusia yang ikut sesat. Wa idza kanu hadina irtada bihim katsirun minan nas. Begitu juga sebaliknya, jika mereka mendapat petunjuk, mengikuti sunnah, berada dalam kebenaran, maka kaum muslimin juga ikut benar, ikut mengikuti petunjuk dan seterusnya. Ya, karena tiga manusia ini diikuti dicontoh. Yang terakhir, rabiata Ashrah 14 At-tanbihu ala ma'na ibadatil awthan Pengertian tentang makna menyembah berhala. Apa yang dimaksud dengan menyembah berhala? Yaitu ruku, sujud di hadapan berhala itu, seperti itu. Bukan, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. yakni anna al awthani la takhtassu birruku'i wassujudi laha bahwa menyembah berhala itu bukan hanya sebatas ruku dan sujud terhadap uh, berhala tersebut. Walaupun seseorang tidak ruku, tidak sujud di hadapan berhala, tapi dia bisa dianggap sebagai menyembah berhala. Ya menyembah orang, menyembah ulama, menyembah uh, sebagaimana orang-orang uh, ahli kitab, akhbar dan ruhban mereka disembah. Bal tashmalu al mudillin alladziina yuhilluna ma harramallah fayuhilluhun nas. Bagaimana tokoh-tokoh sesat itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, manusia ikut menghalalkan. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan seperti nikah, nikah halal, bahkan sunnah diharamkan oleh para pendeta dan pastur nas. Manusia ikut mengharamkan. Apa kata Nabi di hadapan Adi bin Hatim? Tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud bahwa ahlul kitab itu menyembah para pendeta dan pastur yaitu pendeta dan pastor mengharamkan yang halal, ikut mengharamkan. Menghalalkan yang haram, ikut menghalalkan. Tilka ibadatuhum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Adi bin Hatim, mantan ahli kitab yang baru saja masuk Islam. Ya. Ya, kita lanjutkan bab baru, bab maja'a fis sihir. Bab tentang sihir bab ini dimasukkan oleh beliau di kitab tauhid ini karena sihir bisa merusak tauhid. Karena sihir bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Syirik. Ya, maka sihir dimasukkan oleh beliau di bab khusus di kitab tauhid ini. Apa yang dimaksud dengan sihir? Secara bahasa, kebiasaan para ulama sebelum membahas secara kaidah syar'i dibahas dulu secara kaidah bahasa. Sunnah menurut kaidah bahasa apa? Bid'ah menurut kaidah bahasa apa? Islam menurut kaidah bahasa apa? Iman menurut kaidah bahasa apa? Salat dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu baru kaidah syar'i. Agar apa? Agar memudahkan. Asihru lugatan secara kaidah bahasa sihir adalah ma khufiya walutifa sababuhu. Sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi. Ya. Sebabnya itu tersembunyi. Berbeda ketika saya kenyang. Kenapa? Habis makan. Ya. Saya nggak haus lagi. Kenapa? Habis minum. Ini tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi. Beda ketika ada orang lapar, tiba-tiba hilang laparnya. Ah, ah, ini secara kaidah bahasa bisa sihir. Maka orang sering mengatakan dia tersihir oleh kata-katanya. Dia tersihir oleh pemandangan itu. Hilang laparnya, hilang hausnya. Ah. padahal dari mana? Belum makan, belum minum, kok tidak lapar lagi, tidak haus lagi? Ah ini bagian dari sifat sihir. Kita belum masuk syarah kaidah syar'i dulu. Pengertiannya, e, istilahnya, tetapi baru kaidah bahasa. Ya. Sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Gitu. Kenapa dia dagangannya sekarang jadi laris, padahal kemarin paling nggak laku? Ya, jawabnya karena dia pindah ke tempat yang ramai. Harganya diturunkan, pelayanannya diperbagus, ini bukan sihir, karena sebabnya kelihatan. Faktor pendukungnya kelihatan. Berbeda kalau kenapa dia jadi laris, iya. Tadi sebelum dia berangkat jualan, dia gedok bumi pakai uh, kaki tujuh kali, ya, diselingi mantra. Ah, ini tidak tidak tidak menjadi sebab. Apa hubungannya? Akal kita tidak bisa cerna. Ah, itu sihir ya ma khufiya wa lutifa sababuhu oleh karena itu kata Nabi bayan ucapan pidato itu bisa menjadi sihir ya inna ba'dal bayani lasihran sebagian dari bayan itu khutbah itu bisa menyihir kalau menyihirnya bagus ya bagus jadi takut kepada Allah jadi rajin ibadah jadi mengikuti sunnah gitu. Kadang-kadang nyihirnya yang tidak bagus. Jadi membenci sunnah mungkin. Ya, jadi meninggalkan dunia tanpa alasan yang hak mungkin. Ya. Wa minhu sumya as-saharu li akhiril lail. Oleh karena itu, akhir malam, sepertiga yang malam, disebut waktu sahar. Nah, ini kan hurufnya sama. Sin, ha, ro, Sihir, sahar. Sama persis hurufnya. Hanya penyebutannya, lafadznya, harokatnya yang berbeda. Kenapa? لِأَنَّ الْأَفْعَالَ afal تَقَعُ taqa'u fi takunu Karena perbuatan-perbuatan di jam-jam tersebut, di waktu-waktu tersebut sepertiga malam yang akhir, itu tersembunyi. Nggak ada orang yang melihat. Maka sebaik-baik ibadah setelah sebaik-baik solat setelah solat wajib. Ya, karena di saat manusia tertidur lelap nikmat tidur jam-jam segitu. Ya, orang-orang yang suka begadang, orang-orang yang hobi begadang, umumnya jam-jam segitu sudah nggak kuat lagi. Ya, paling sampai jam 12, jam 1, ya, jam 2, jam-jam segitu lagi enak-enaknya tidur. Ya. Nah, maka disebut as-sahar. Karena memang tersembunyi. Di waktu-waktu tersebut perbuatan-perbuatan itu tersembunyi. Maka di waktu-waktu seperti itulah Allah turun ke langit dunia. Untuk mencari siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang oh, memohon akan aku beri. Wa kadzalika summiya as-sahur. Begitu juga sahur, sama hurufnya. Sin, ha, ada tambahan waw, sahur. Ya, jadi sihir, sahur, sahar. Sahur kita tahu apa? Sihir kita tahu. Sahar, waktu sahur itu sahar. Sebagaimana wadu itu tempat untuk berwudu. Bejana yang dipakai untuk berwudu namanya wadu. lima yukalu fi akhiril lail karena makan di akhir malam di sepertiga malam yang terakhir ya li'annahu yakunu khafiyan eh, tersembunyi tersembunyi berbeda dengan makan siang makan malam setelah maghrib setelah isya tidak tersembunyi ini makan sahur tersembunyi fa kullu syai'in khufiya yusamma sihran maka segala sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi, tidak diketahui sebabnya, maka itu disebut sihir. Ini baru kaidah e, bahasa. Ya, saya kira sudah sudah agak mengena dari kaidah bahasa ini. Wa amma fi syar'i, adapun kaidah secara syar'i, fa innahu yanqasimu ilal kismain. Maka sihir terbagi dua Secara kaidah syar'i sihir dibagi dua. al awal yang pertama uqadu wa rukia Uh, eh, ikatan atau bacaan ya uqad wa ruqa. Uh, ikatan dan bacaan. Ya. Maka sihir yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam oleh si Yahudi Labid bin al itu berupa ikatan. Sebelas ikatan ya. Yang akhirnya turun dua surat yang terdiri <clears throat> enam dan lima ayat, berarti sebelas ayat, masing-masing ikatan terlepas oleh satu ayat atau bacaan mantra-mantra. Ai qiraat wa talasim, bacaan mantra jampi yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin ma yuridu bihi al maskhur yaitu sesuatu yang dipakai oleh penyihir si tukang sihir dengan bantuan setan untuk memudorotkan si mashur yang disihir. Sahir yang menyihir, mashur yang tersihir. Ya. Bacaan, mantra, jampi-jampi yang dipakai oleh tukang sihir dengan bantuan setan untuk memudorotkan orang yang disihir. Maka disihir itu mudorot. Tidak manfaat. Walaupun sekilas mungkin dia senang ya. Begitu disihir jadi senyum-senyum, tawa-ketawa. Senyum kan seneng ya. Tetapi mudorot itu, ya. Dia jadi seneng sama si fulan, padahal tadinya biasa-biasa saja atau bahkan benci. Begitu disihir jadi suka, jadi senang, jadi cinta. Ini pun ada. Ya, tiwalah. Ada beberapa oh, istilah. Ya. Dan di beberapa negeri, termasuk di negeri kita ini ada ya oh, berbagai macam istilah. Intinya begitu. Intinya membuat orang yang tidak suka jadi suka. Ya, istilahnya macam-macam. Caranya macam-macam. Suka-suka setan kan. Ya suka-suka setan ya Begini pakai ini, ya manusia ngikut saja. Kan pada hakikatnya dia sedang mengikuti maunya setan. Sedang e, berusaha untuk menyenangkan setan. Ketika setan itu senang, kemauannya dipenuhi, ah, dia melakukan e, perbuatannya, melakukan aksinya. Maka yang benci menjadi suka, yang tidak enak jadi enak, ya dan seterusnya. Lakin qad qala Allah Ta'ala akan tetapi Allah Ta'ala telah berfirman wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa memudorotkan seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, dengan kalimat ini, ini kan ayat ini membahas tentang sihir kan? E, dengan ayat ini insya Allah Ta'ala kita tidak akan takut. Ya, dan kekuatan sihir yaitu dari setan dengan kekuatan manusia besar mana? Manusia. Ya, manusia kekuatan sihir agar si fulan si fulana suka sama saya misalnya dengan tiwalah dengan ini mungkin bisa suka bisa tidak ya bisa dapat menjadi istri atau tidak sihir satu dua contohnya ada dan bisa dihitung ya kekuatan setan nah sekarang jangan nggak usah pakai kekuatan setan kekuatan manusia. Biar fulana suka sama kita, ya. Kita bawa duit banyak, pakai mobil mewah, Mercy. Nah, ini lebih kuat mana? Saya kira insya Allah lebih kuat yang kedua ini. Ya. Ini bukan kekuatan setan, kan manusia. Mobil mewah, uang banyak, ganteng. Ya, nah, insya Allah berhasil. Itu. Jadi kekuatan manusia lebih kuat daripada kekuatan setan. Gitu. Orang mati di santet ada berapa? Bisa dihitung, ya. Santet bisa dihitung. Ya. mati karena bom, oh, lebih banyak lagi. Bom kan manusia. Lebih kuat bom daripada santet. Gitu kan? Kalau betul bahwa santet itu kekuatannya bisa diandalkan, kenapa nggak di Santet itu Belanda dulu ya? 350 tahun. Ya, katanya Jawa Timur banyak tukang santet ini itu. Kenapa nggak disantet? Ya, kenapa oh, dijajah 350 tahun? Ini menunjukkan bahwa kekuatan setan itu lemah sekali. Lemah sekali. Sihir itu lemah. Ada tentu kekuatannya lemah. Dibanding dengan kekuatan manusia, lebih besar kekuatan manusia. Ya memang bertingkat. Manusia kan kecerdasannya bertingkat. Jin pun bertingkat. Ya, tapi secara umum seperti itu keadaannya. Ya. Yang kedua, <clears throat> adawiyatun wa aqaqir. jambi eh, jampi obat ya tu'siru ala badanil mashur uh, yang berpengaruh di badan orang yang disihir. Ya, artinya dengan sesuatu. Kalau yang tadi bacaan ya, ini dengan obat ini atau dengan ramuan ini atau dengan benda ini, ya kan maka uh, sihir itu ada alatnya kan sebagaimana Labid bin Al-Aqsam merendam alat itu di uh, sebuah sumur ya, yang warnanya akhirnya menjadi kecoklatan itu dan dicari alat itu. Ya, ada dua malaikat yang oh, apa berdatang ke Nabi waktu itu, Nabi seperti setengah sadar, setengah tidak mendengarkan dialog dua malaikat ini, ini yang nyihir siapa, dijawab Labid bin Al-Asam, di mana sihirnya, di sumur Anu dan seterusnya, direkam oleh Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi menyuruh sebagian sahabat untuk mengambil itu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa salah satu untuk menghilangkan kekuatan sihir dengan merusak alatnya itu. Oh, isim, jimat-jimat, apa peniti, apa macam-macam, eh, ambil dirusak, dibakar. Ya, kekuatannya hilang. Ya, ini belum pakai eh, rukyah, belum baca Al-Quran, eh, bakar hilang. Ya, karena memang kekuatan setan sekali lagi lemah. Wa aqlahu wa iradatahu wa mailahu juga bisa berpengaruh pada akalnya, keinginannya. Tadinya kan dia nggak ingin, ya, dia nggak ingin sama, nggak mau sama si fulan itu. Akhirnya jadi mau, bahkan tergila-gila. Wa mailahu kece kecenderungannya, dia nggak ada kecenderungan untuk ini. Akhirnya jadi cenderung mau. Fatajiduhu yansorifu wa yamilu wa huwa ma yusamma indahum bisorfi wal atof maka engkau dapati, kita dapati seseorang akhirnya melakukan sesuatu cenderung kepada sesuatu padahal awalnya tidak. Ya, ini yang dikenal uh, barangkali beliau mengambil istilah di sana as-sarf al-ataf ya. Kalau di kita ya macam-macam namanya ada pengasian, ada ini, ada itu, penglarisan ya. Uh, banyak istilah uh, sihir di berbagai macam tempat. ويجعلون الإنسان ينعتف على زوجته أو امرأة أخرى ada kalanya sihir itu menjadikan seseorang menjadi cinta kepada istrinya atau wanita lain padahal tadinya tidak atau sebaliknya cinta jadi benci hatta yakuna kal bahimati takuduhu kama tasha tidak ubahnya seperti bahimah, seperti binatang ternak yang bisa engkau tuntun kemana saja, ngikut saja. Ya, seperti hipnotis kan, e, ngikut saja. Disuruh buka dompet, buka dompet, ditanya uangnya berapa, jujur, menyerahkan, menyerahkan, ngikut saja. Ini bagian dari sihir. Wasorfu bil aks min atau kebalikannya Tadinya cinta menjadi benci, tadinya benci menjadi cinta. Ini pun uh, sihir. Wa fayu'thiru fi badanil mashuri biid'afihi syai'an fa syai'a hatta yahlik. Ada kalanya sihir itu mempengaruhi badan orang yang disihir bertambah lemah, bertambah lemah, bertambah lemah akhirnya binasa mati. Ini pun ada. Ya, jadi macam-macam dampaknya. Bisa uh, pengasihan seperti tadi, bisa uh, meninggal. Ya, tentu semuanya adalah uh, takdir. Ya, ajal tentu tidak bisa kita bahas seandainya tidak terkena sihir maka masih hidup maka tidak boleh ucapan seperti itu. Itu sudah uh, ajal. وفي وفي الأشياء على خلاف ما هي عليه. Ada juga dengan menyebabkan seseorang menghayal sesuatu. Seperti melakukan sesuatu padahal tidak. Ini yang pernah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Eh, salat isya ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd kita lanjutkan bahwa sihir bisa menyebabkan seseorang merasa melakukan sesuatu padahal tidak. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa melakukan sesuatu. Sebagian riwayat mengatakan beliau merasa mencampuri istrinya, padahal tidak. Dan ini hak, ya. Yeah. Dan ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak maksum. Justru karena beliau maksum maka terkena sihir Allah langsung menurunkan dua malaikat. Ini menunjukkan bahwa beliau maksum. Tidak seperti orang-orang Rafidah yang menolak riwayat ini dengan mengatakan ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak riwayat Abu Hurairah, Nabi Musa bandi telanjang, kemudian mengejar pakaiannya dan seterusnya masyhur ceritanya dengan mengata, menge, dengan berdalih bahwa ini menghina Nabi. Padahal maksudnya mau menolak Abu Hurairah. Okay? Ya, intinya mau menolak Abu Hurairah. Wa fi aklihi farubbama yasilu ilal junun wal billah kadang-kadang berpengaruh kepada akalnya. Sehingga seseorang yang terkena sihir itu bisa menjadi gila. Ya, jadi ada orang yang gila karena pengaruh sihir. Fasihru kismani. Sihir ada dua macam. Kalau tadi jenisnya, sekarang hukumnya. Hukumnya ada dua. Yang pertama syirik, yang kedua uduan. dosa besar tapi belum syirik. Bagaimana yang syirik? huwal awal, alladhi yakunu biwasitati syayatin. Yaitu yang jenis pertama. Yaitu dengan perantara syaitan, ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim liyusallitahum alal mashur dia menyembah uh, setan, mendekatkan diri bertakarup kepada setan dengan tujuan setan menguasai si masur orang yang disihir. Ini syirik. Karena dengan melakukan seperti ini dia memberikan persembahan-persembahan kepada setan. Banyak macamnya memberikan sesaji, melakukan ini, melakukan itu, sebagian uh, melakukan kemaksiatan dengan berzina, dengan minum khamar, dengan memperkosa sekian gadis misalnya. Sebagian dengan melakukan tipuan seperti membaca Al-Qur'an, salat. Ya, ini tipuan. Gitu. Salat yang bid'ah tentunya, membaca Al-Qur'an dengan cara bid'ah Antum pernah dengar orang baca Yasin diulang-ulang, Yasin, Yasin, tujuh atau berapa kali, wal Qur'anil Hakim. Nanti kalau sudah sampai salamun qaulam mir Rabbil Rahim diulang-ulang. Jelas ini bid'ah. Setan bisa masuk di situ. Yang kedua, uduan. Dosa besar, permusuhan, fisik fasik, tetapi belum jatuh ke dalam syirik. Wahwa asani yaitu yang jenis kedua. Alladhi yakunu biwasitatil adwiyah wal aqakir wa nahwiha. Yaitu dengan perantara-perantara benda-benda tertentu, obat-obat tertentu, barang-barang tertentu. Ya. Yeah. bihadat taksimi alladhi dhakarnahu نتوصل به إلى مسألة مهمة Dengan pembagian ini, maka sampailah kita kepada masalah yang sangat penting. Apa? Hal yakfur sahir atau la yakfur. Apakah orang yang menyihir itu sudah kafir? Apa belum? Ini masalah yang sangat penting. Ikhtalafa fi hada ahlul ilm. Dalam masalah ini para ulama berselisih. Faminhum man qala innahu yakfur wa minhum man qala innahu la yakfur. Sebagian ulama mengatakan kafir. Tukang sihir otomatis kafir. Sebagian mengatakan belum. Belum kafir. Tergantung keadaannya. Ya. Yeah. walakin walakin taksim sabiq akan tetapi dengan pembagian yang telah lalu penjelasan tadi yang telah kami sebutkan kata beliau yatabayyanu bihi hukmu hadhil masalah semakin jelas hukum masalah ini apakah kafir atau tidak faman kana sihruhu biwasitati syayatin Barang siapa yang sihirnya dengan perantara setan, fa innahu yakfur. Maksudnya langsung dengan perantara setan langsung. Ya. Yeah. Bukan ini lantaran ini lantaran ini, tapi langsung setan minta kepada setan. Fa innahu yakfur. Jelas ini kafir. Li'annahu la yata'atta dzalika illa bisyirki ghaliban karena hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan berbuat syirik. Pada umumnya seperti ini. Di kaulihi ta'ala, beliau membawakan firman Allah ta'ala dalam suratul Baqarah, eh, kisah tentang Nabi Sulaiman. Di mana selama berabad-abad Nabi Sulaiman dituduh bermain sihir. Selama berabad-abad. Ketika Nabi Sulaiman wafat, setan menyebarkan berita fitnah bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mempunyai kekuasaan yang luar biasa bisa menguasai manusia, hewan, jin itu karena sihir. Berabad-abad lamanya terkena fitnah sampai turun ayat ini. Sampai turun ayat ini. Maka Al-Qur'an e, menepis subhat. Ya. Turunnya Al-Qur'an Eh, salah satu hikmahnya menepis subhat. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan itu. Ya. Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak bermain sihir. Yang kafir yang bermain sihir setan-setan itu. Yu'allimunan nasas sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti Nabi Sulaiman tidak. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, Nabi Sulaiman tidak bermain sihir, Nabi Sulaiman mendapatkan mukjizat dari Allah wa ma malakain dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Para imam alul hadis mengatakan tidak ada keterangan yang sahih tentang Harut dan Marut kecuali ayat ini. Ya, kan banyak cerita. Harut Marut itu ini Harut Marut itu anu, Harut Marut itu dulunya dua malaikat yang mencaci seorang nabi. Kenapa diutus, diberi tugas, nggak becus, lalu diturunkan, dia suruh jadi nabi, jadi manusia. Akhirnya berbuat maksiat dan seterusnya. Ini daif. Ini daif. Dan tidak ada yang sahih. Kecuali ayat ini, jelas ayat ini sahih. Ya, terjaga kan? Tapi nggak ada keterangan siapa Gitu. Dan uh, Ibnu Katsir berbeda dengan Al-Qurtubi misalnya uh, memaknai ma di sini bukan lin nafi uh, bukan li syai tapi lin nafi. Ma di sini bukan ma apa-apa tapi ma tidak. Kan ma kadang-kadang apa, kadang-kadang tidak. Uh, Ibnu Katsir memilih di sini tidak. Artinya tidak ada harut marut itu malaikat gitu maksudnya. Di negeri Babil nggak ada. Jadi nggak ada malaikat turun gitu. Ini sesuai dengan kaidah umum bahwa malaikat tidak ada yang turun ke bumi menjadi manusia nggak ada. Malaikat adalah malaikat. Ya, malaikat adalah di langit. Kalau toh di bumi tentu goib tidak dilihat oleh manusia. Ya, nah, maka Ibnu Katsir memilih pendapat bahwa ma di sini tidak. Artinya tidak diturunkan dua malaikat. Berarti selama ini itu dusta. Kalau ada dua malaikat yang pernah turun di negeri Babil. Yang namanya Harut dan Marut. Ya. Ah, berarti menurut tafsiran Ibnu Katsir, Harut dan Marut ini manusia, bukan malaikat. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah Eh, mereka tidak mengajarkan seseorang sampai mereka mengatakan kami ini fitnah. Kami ini ujian. Jadi manusia itu diuji dengan harut dan marut ini. Fala takfur, jangan engkau kufur. Ya. Wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Seperti yang didukil oleh beliau tadi. Bahwa setan-setan itu yang menyihir itu tidak bisa memberikan mudarat kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan sementara tidak mendatangkan manfaat. Nah, dari sini kita tahu dan wajib bagi kita beriman bahwa sihir tidak mendatangkan manfaat. Barangkali sekilas ya. Sekilas bermanfaat. Tadinya dia tidak suka sama kita. Dengan kita sihir jadi suka. Kan manfaat, nah, itu sekilas. Kita wajib beriman dengan ayat ini. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Mereka mempelajari sihir yang yang uh, mendatangkan mudorot. Ya tidak mendatangkan e, manfaat. Ya. Yeah. Atau dengan tafsiran lain tidak memudorotkan dan tidak memanfaatkan secara hakikat. Ya. Yeah. Maksudnya kecil. Gitu. Artinya kekuatan sihir itu jauh lebih kecil daripada kekuatan manusia sebagaimana yang kita bahas tadi. Walaqad alimu liman istarahu ma lahu fil akhirati min khlaq dan mereka mengetahui bagi orang yang uh, mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa nanti di akhirat. Ah, dengan berdasarkan ayat ini maka beliau menyimpulkan bahwa sihir itu menyebabkan kafir. Ya. Dengan uh, perantara setan. ومن كان صهره بالأدوية والأقاقير ونحوها فلا يكفر akan tetapi sihir dengan perantara-perantara ini itu benda-benda ini dan itu dan kadang-kadang sulap bisa bermakna sihir kan karena saking cepatnya tangan saking uh, hebatnya dia memper kan menyihir manusia secara koidah bahasa tadi di awal kita bahas ya menipu manusia secara gerakan tangan ah, ini tidak kufur. Ya. Walakin yu'tabaru 'asiyan mu'tadiyan. Tetapi tetap dianggap sebagai maksiat <clears throat> melampaui batas. Kalau dia menyihir itu dengan alat-alat tertentu yang dia tidak langsung minta kepada syaitan. Ya. Adapun yang jelas kufur adalah yang betul-betul minta kepada syaitan langsung. Wallahu a'lam. Iya, kita bersoal jawab. Apa yang harus kita lakukan jika orang dekat kita terkena sihir dan dia begitu lengket dengan istrinya? Padahal istrinya sudah jelas kurang baik akhlaknya dan dia tetap lengket. E, cinta kepada istri tentu tidak terlarang ya. Jika istrinya sangat dia cintai sementara berbuat maksiat, maka dia harus berusaha agar istrinya berhenti dari maksiat itu. Kalau tidak, cerai. Ada dua pilihan. Oleh karena itu ada seorang laki-laki datang pada Nabi alaihi salatu wassalam istriku berakhlak buruk. Tidak menolak tangan yang menjamaarnya diadak salaman laki-laki mau ya. Tidak baiklah alangnya. Kata Nabi, telikha ceraikan." Ceraikan. Ya, ceraikan. Istri yang seperti itu oleh Nabi diperintahkan untuk diceraikan. Laki-laki ini mengatakan, aku sayang kepada dia, cinta kepada dia bahasa kita ya. Aku berat gitu. Aku berat kehilangan dia. Kata Nabi, kalau begitu didiklah. Berarti ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalau mungkin kita merasa tidak mampu memperbaikinya, ceraikan. Uh, atau mungkin kita uh, berat menceraikan, nggak apa-apa. Tapi didik usahakan didik yang baik. Ini bu bukan bagian dari uh, sihir saya kira ya. Jika ingin memberi nama untuk anak, apakah harus dengan menggunakan bahasa Arab? Bolehkah memberi nama dengan bukan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Inggris? Tidak ya, tidak. Uh, tidak ada uh, kaidah harus dengan uh, bahasa Arab, ya dengan bahasa kita nggak masalah. Asal memang uruf kita, gitu. Orang Jawa siapa namanya uh, Selamat, ya, ya, ya itu orang Jawa dan Selamat kan bagus artinya, ya. Selamat kan? Nama kan doa. Selamat. Gitu. gitu. Dengan meniru nama para nabi, nama para sahabat, tentu bagus. Nama orang-orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim, bahkan uh, apa ketika para aimah membahas apakah di dalam Al-Quran ini seluruh kata-katanya bahasa Arab semua? Sebagian orang mengatakan tidak. Ada nama-nama ajam, ada nama-nama yang bukan Arab. Salah satunya Ibrahim, Nuh. Gitu. Ada nah, di sini kita tahu bahwa ya karena zaman Nabi Ibrahim kan belum ada bangsa Arab. Yang menurunkan bangsa Arab itu dan dari suku Jurhum yang bersama dengan uh, Nabi Ismail dan Hajar di Makkah itu setelah keluar air zam-zam itu kan. Yang tidak boleh orang Jawa tapi namanya Michael misalnya atau Napoleon ya. Pada orang Jawa ah, ini yang nggak boleh, ini tasabu Ya. Kalau misalnya dia orang uh, Bosnia, namanya Milosevic atau apa, ya memang itu nama nama orang situ, nggak masalah. Ya, atau boleh dengan meniru nama para nabi, para rasul, orang-orang soleh, karena doa. Dan sekali lagi bahwa nama itu tidak tidak harus punya arti. Ya. Ibrahim artinya apa? No. Adam artinya apa? Ya, Musa artinya apa? Abu Bakar, Umar, Utsman artinya apa? Enggak ada enggak ada arti, artinya. Nama memang tidak harus ada arti. Ya. Di kita asal nama Arab uh, sepertinya harus ada arti. Ya, Ustaz tolong kasih nama kasih. Artinya apa, Ustaz? Nah. Seolah harus ada arti, ya ya Osman, Bilal, nggak ada arti. Ya. Dan nama disunahkan satu ya. Satu. Kalau mau dua ya dengan nama bapaknya. Tiga dengan nama kakeknya. Dan nama tidak ada hubungannya dengan nasib, perilaku, tidak ada. Nama buruk dianjurkan diganti. Ya, dan mengganti nama sangat-sangat mudah. Karena nama yang diganti adalah nama apa? Panggilan, ya. Adapun di KTP, di akte, di ijazah Allah nggak peduli, ya. Yang Allah pedulikan apa? Panggilan. Orang akan dipanggil oleh Allah nanti di yaumil Maksyar dengan nama panggilannya apa? Bukan sesuai KTP, akte, eh, ijazah, di ijazahnya apa nih? Oh, nomor apa? Enggak, panggilannya. Ya, maka sayang sekali kalau namanya bagus, ya, uh, panggilannya buruk, ya. Nanti dipanggil dengan nama buruk itu, ya. Apa yang harus dilakukan jika ada kerabat yang terkena santet yang sangat kejam dan dahsyat akibatnya. Uh, di rukyah, ya, cara yang terbaik di rukyah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mau apa lagi? Nggak ada cara lain. Ya, berdoa memohon kepada Allah. Sebab dengan nusroh dibalas dengan sihir pula, ah, ini berdosa. Ya, ya, pakai shin, itu menolak sihir dengan sihir pula. Ini tidak boleh. Karena Islam sudah memberikan contoh bagaimana melawan sihir yaitu dengan rukyah Dibacakan an Al-Falaq ya. Boleh di apa? bacakan di depan air kemudian diminumkan atau diguyurkan ke kepalanya dan seterusnya ini ada beberapa eh, yang dilakukan oleh para imam. Ya. Apakah hipnotis termasuk sihir? Bagaimana hukum mempelajarinya? E, haram tentunya ya, Mempla mempelajari sihir haram. Ya, memang khilaf boleh atau tidak, e, tapi yang roji dan sadud zariah e, jangan. Nah, tidak ada manfaatnya. Hipnotis iya. Karena kan seperti yang kita e, bahas di awal tadi, yang tidak jelas sebabnya, ya. Tidak kenal tidak apa, tiba-tiba ngikut saja, disuruh ini mau, disuruh itu mau. Nah, ini bagian dari sihir. Saya pernah mendengar hadis kalau ada budak di rumah Aisyah bernyanyi dan Rasul tidak melarangnya. Ya betul hadis ini sahih. Tapi kan ada terusannya. Ya. Habis itu datang Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan mizmarun min Mazamir syayatin ini seruling di antara seruling-seruling setan. Apa kata Nabi? Abu Bakar mengatakan ini seruling setan tidak pantas ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'huma ya Abu Bakrin fa innal yaum yaumul Id. Biarkan wahai Abu Bakar. Ini adalah hari raya. Ini hari raya. Jadi waktu itu hari raya. Ya. Ah, dari sini kita tahu bahwa khusus hari raya boleh tabuh-tabuhan seperti itu, duf. Kemudian Nabi tidak menyalahkan ucapan Abu Bakar bahwa itu adalah seruling setan. Jadi betul itu seruling setan. Kalau musik nyanyian bukan seruling setan, tentu Nabi akan menegur Abu Bakar. Abu Bakar tidak ditegur. Berarti ucapan Abu Bakar bahwa nyanyian musik itu seruling setan betul. Hanya Abu Bakar belum tahu kalau hari raya boleh. Hari raya dan pernikahan. Ya. Dan sekedar uh, eh, tabuhan ya yang dipukul. Bagaimana dengan malaikat yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut? Bukankah mereka menampakkan diri sebagai manusia? Iya, bukan jadi manusia. Kalau menampakkan diri sebagai manusia, Jibril berkali-kali kan? Jibril berkali-kali datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Ya, Nabi kedatangan Dihyah Al-Kalbi ya, uh, berbisik-bisik. Bisik-bisik ya. Bisik-bisik. Dihyah Al-Kalbi sahabat yang paling tampan ya. sangat tampan wanita-wanita menutup wajahnya ketika bertemu dengan Dihyah al-Kalbi uh, kemudian Nabi nanya kepada Aisyah Aisyah kamu tahu nggak itu siapa Aisyah menjawab Dihyah Dihyah ya. bukan itu Jibril Jibril ya memberikan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ah, yang maksud tadi jadi manusia. Harut marut itu jadi manusia terus jadi manusia gitu. Hidup di muka bumi ini bukan seperti Jibril dan Mikail dan datang uh, sebagai manusia habis itu naik lagi bukan jadi manusia gitu. Ya. Ah, itu yang ditolak oleh Ibnu Katsir. Ada khilaf bainal ulama. Apakah ada sunahnya ketika kita masuk masjid sedang azan muazin kita disuruh berdiri? Tidak ada. Tidak ada sunahnya, ya. Ada juga hadis dhaif fakumu idza sami'tumun nida fakumu jika engkau mendengarkan azan maka berdirilah. Ini tidak sahih. Ya, yang sahih fakulu ucapkan seperti ucapan muadzin. Kenapa berdiri? Nah, karena kan nunggu tahiyatul masjid, kan mau sholat tahiyatul masjid, kan jangan langsung duduk dulu, ya. Loh, kenapa nggak langsung sholat tahiyatul masjid? Ya kan mau jawab azan, gitu ya. Mau jawab azan, masuk sholat, ya. Kan jawab azan, doa habis azan kan keutamanya besar, gitu. Bagaimana kalau dia nggak mau jawab azan, langsung sholat tahiyatul masjid? Jawabnya, boleh. Boleh, nggak ada larangan. Hanya hilang keutamaan menjawab azan. Doa setelah azan, halat lahu syafaati kata Nabi. Dia halal mendapatkan syafaatku. Jadi karena itu, bukan ada perintah khusus bahwa kalau ada azan dikumandangkan, kita disuruh berdiri. Ini keliru. Apakah zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah adalah bid'ah? Ya, jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak pernah mencontohkan zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Padahal ini ibadah. Ibadah tidak mencontoh Nabi tentu bid'ah. Dan zikir harus ada pujiannya. Allah Akbar ya la ilaha illallah subhanallah ada pujiannya Allah maha suci Allah maha besar Allah maha agung Allah maha tinggi Allah saja tidak ada pujiannya berarti bukan zikir ya iya la ilaha illallah bukan bukan Allah saja lakinu bila ilaha illallah talkinkan orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Bukan Allah. Bukan Allah, tapi la ilaha illallah. Apakah medis atau dokter bisa mengobati sihir? Saya kira tidak ya. Kecuali jika dokter itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena kan tadi, mahufiyah sababuhu. Mungkin bagi dokter nggak tahu ini di rongsen nggak ada papanya, gitu ya uh, di ini ini nggak ada apa-apanya, tapi rasa sakit. Kan hufia tadi bu Kalau dokter mungkin nggak hufia. Kenapa sakit? Oh ini uh, jalan darahnya kurang lancar. Oh ini ada uh, begini, ada begitu ya. Bagi dokter tidak hufia. ah ini hufia, tersembunyi. Kenapa? Sebabnya dia sakit. Apakah benar bahwa sholat qobliyah maghrib itu tidak ada? Al-jawab ada. Bahkan Nabi menyuruh tiga kali, Sallu qoblal maghrib, Sallu qoblal maghrib, Sallu qoblal maghrib. Liman sya'a. sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Maksudnya qobliyah maghrib. Bagi siapa yang mau. Nah, dengan lafad liman sya'a, maka para imam menyimpulkan bahwa itu ghairu muakkadah. Tidak ditekankan. Tidak seperti Qobliyah Subuh, Qobliyah Badiah Zuhur yang dua rakaat, Badiah Isya, Badiah Maghrib. Ya? Begitu. Apakah para tukang sulap saat ini yang dapat memakan paku yang memiliki kekebalan? Saya kira bukan sulap ya. Paku kekebal makan paku saya kira kalau kalau tidur di atas paku mungkin ya mungkin ya. Karena ternyata paku yang banyak itu ketika diinjak atau ditidurin itu tidak seperti paku satu ya. Artinya ada penekanan yang apa dibagi-bagi gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya. Sepertinya sihir, tetapi secara ilmu pengetahuan memang nggak apa-apa. Yang hebat kalau paku satu gitu ya. Nah, paku satu di atas perutnya itu baru hebat. Artinya mungkin sihir. Tapi kalau pakunya banyak, gitu ya, apalagi deket-deket gitu, ternyata nggak apa-apa. Ya, antum mulai coba. Ya. Allah ah, Tapi kalau makan paku, makan beling, kebal, ditusuk oh, tidak apa-apa, jelas ini sihir, bukan sulap kecepatan tangan, bukan.